masih bab asyafa'ah. syafaat Kemarin bab yang telah dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Hmm, sebelumnya sudah diuraikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menukil perkataan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa syafaat yang dinafikan di akhirat adalah syafaat musyrikin. Syafaat itu ada dua. Syafaat manfiyah dan syafaat mutbattah. Syafaat yang dinafikan seperti dalam ayat. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya wala yashfa'una illa liman yirtada. Nah itu. Wa kam min malakin fis samawati la tughni anhum syafa'atuhum syai'an illa. Nah ini semua dinafikan untuk. Dan ini syafaat-syafaat kaum musyrikin. Yang mereka menganggap bahwa makhluk-makhluk yang mereka datangi dengan peribadatan-peribadatan kepada makhluk-makhluk tersebut akan langsung memintakan syafaat untuk mereka di sisi Allah nanti. Ini yang mereka yakini. Ya. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa kata mereka. Nah. Ya, mereka juga seperti yang disebutkan oleh Allah yang budu nama la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Bahwa yang mereka sembah itu dan tidak bisa memberi manfaat, tidak pula memberi madarat. Kata mereka, mereka kami sembah ini adalah karena mereka ini adalah syufa'auna indallah. Orang-orang yang akan memberikan mintakan syafaat untuk kami di sisi di sisi Allah. Ini menurut anggapan angan-angan mereka. Angan-angan mereka. Padahal mereka ini tidak akan mungkin kalau mereka dari kalangan malaikat, para ambia sekalipun. Hatta Nabi kita Muhammad SAW yang dapatkan izin dari Allah untuk memintakan syafaat itu tidaklah langsung memintakan syafaat, tapi minta izin lebih dahulu kepada kepada Allah. Nah, qala rahimahullah fa abtalallahu hadza zan. <clears throat> yakni ketika kenapa orang-orang yang sekarang ini nah berkutat begitu yakni mendatang kepada para wali, para para ambiya dengan harapan mendapatkan syafaat meminta syafaat kepada mereka dengan anggapan itu ya ini mereka yang kita katakan kemarin mereka menuduh ahlu sunnah musyabbiha memujassimah menyamakan memberikan sifat eh, pada Allah dengan sifat-sifat makhluk ya padahal ahlu sunnah tidak berkeyakinan seperti itu ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran tanpa melampaui batas tanpa menakwilkan tanpa mempersamakan dengan sifat-sifat makhluk Nah, mereka ternyata jatuh lebih parah, lebih jelek lagi. Mereka menyamakan Allah dengan raja-raja yang fakir, para penguasa sebesar-besarnya kerajaan seorang raja atau negara yang dikuasai oleh seorang presiden kepala pemerintahan mereka adalah makhluk mereka adalah manusia yang serba terbatas nah ini yang disamakan oleh mereka dengan Allah subhanahu wa taala mereka anggap Allah itu seperti mereka, para presiden, para raja, para perdana menteri. Yang mereka itu, para menteri, para raja ini butuh orang-orang yang menyampaikan aspirasi rakyat. Apa yang diperlukan oleh rakyat. Itu diangkat, diajukan kepada kepada penguasanya, kepada rajanya, kepada pemimpinnya. Ini mereka anggap seperti itu Allah itu. Butuh perantara. Nah ini semua juga sudah dinafikan oleh Allah dalam surat Sabah ayat 23 itu. Ya, dalam surat dalam ayat 23 itu Allah memangkas menafikan syafaat itu. Ya. Nah, Allah tidak butuh zat yang maha kuasa yang maha tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan yang demikian. Ya. Nah, bahkan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi yang memintakan syafaat itu tidak berani memintakan syafaat kecuali setelah izin Allah. Maka fa'abatallahu hadzal zam. Allah gugurkan anggapan-anggapan mereka wa bayyana anna syafa'ata kullaha lahu. Allah jelaskan bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Lihat dalam surat Az-Zumar yang di dalam matan. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. <clears throat> Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi syafa'atu jami'an. Nah, lillah jar wa majrur khabar muqaddam. Asyafah mubtada muakhar. Ini menunjukkan adanya pengkhususan bahwa hanya Allah yang memiliki syafaat itu, bukan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ditunjukkan lagi jami'an. Berarti syafaat itu bermacam-macam. Nah, memang syafaat itu ada yang bermacam-macam. Ada yang syafaat yang uzma, yang khas di Rasulina sallallahu alaihi Khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang syafaatnya sifatnya umum, diberikan dimintakan juga oleh para ambia, orang-orang saleh, para mujahidin, anak-anak bayi kaum muslimin, para malaikat. Nah, ini syarat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalimat jami'an itu menunjukkan bahwa syafaat itu bermacam-macam dan Nabi kita memiliki syafaat beberapa macam syafaat yang khusus untuk beliau. Yang paling agungnya adalah syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma yakni yang tidak di, bisa dimintakan oleh para nabi yang lain. Rasulullah mengatakan analaha analaha sambil membawa liwaul hamd. Beliau menyungkur sujud di bawah arsh. Memuji-muji Allah sampai Allah mengatakan irfa ra'sak. Wasal tu'tah. Wasfa tusyaffa. Nah, ini Nabi kita Muhammad Sallallahu wasallam. Syafaatnya syafaat uzma. Kemudian ada lagi syafaat yang lain. Kemudian ada lagi syafaat yang berikutnya khusus juga sebagai kemuliaan bagi beliau. Karena sayangnya Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diizinkan oleh Allah memintakan syafaat untuk pamannya Abu Talib. Yang mestinya dalam riwayat disebutkan kalau tidak karena syafaat Rasulullah, Abu Talib fiddarkil asfal minan nar. Di dasar neraka paling bawah. Tapi dengan syafaat Rasulullah diletakkan dia di bahbuhah, di permukaan neraka diletakkan sandal neraka dari di bawah kakinya mendidih otaknya itu adalah adab yang paling ringan nah itu dengan syafaat Rasulullah juga tidak keluar dari neraka karena dia mati dalam kekafir kekafiran Allah rahimahullah kama annal mulka kullahu lillah lihat lagi dalam ayat tersebut surat Az-Zumar itu nah di awal ayat ayat 43 dan 44 kemudian lanjutannya lahu mulkus samawati wal ard Allah sebutkan syafaat itu, syafaat itu semuanya milik Allah. Yang beragam tadi disebutkan oleh para ulama rinciannya ada enam syafaat. Nah, itu semua ya milik Allah. Milik Allah, bukan kepunyaan Muhammad SAW. Nah, kemudian Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, dalam ayat itu juga, ya, dalam kalimat berikutnya, lahu mulkus samawat. Milik Allah. Ingat lagi, mereka paham Jar wa majrur khabar muqaddam ini menunjukkan apa? Al-hasr, pembatasan, pengkhususan bahwa hanya milik Allah. Sebagaimana syafaat milik Allah, kerajaan di alam ini semuanya di akhirat itu juga milik Allah. Sehingga tidak ada yang berani coba-coba memintakan syafaat kecuali dengan izin Allah. Lain dengan kerajaan di dunia. Para raja, para perdana menteri, para presiden mungkin datang ajudan-ajudannya memintakan syafaat, memberikan nah, yakni menyampaikan aspirasi orang-orang yang butuh walaupun beliau tidak mengizinkan. Nah, ya. Kadang ada beliau dengan izin memberikan. Nah, artinya ah, kadang bisa dengan izin, kadang dengan tidak izin. Tapi di akhirat nanti mereka yang syafi' tidak bisa memintakan syafaat kecuali dengan izin Allah. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemilik syafaatul uzma, pemilik maqaman mahmuda. Nah, pemilik liwa'ul hamd tidak memintakan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis irfa' ra'sak setelah beliau lama sujud diilhami oleh Allah berbagai mahamid yang tidak diberikan sekarang sampai beliau wafat mahamid itu pujian-pujian ya tidak diberikan oleh Allah sanjungan-sanjungan yang tentu dikata barang para ulama ini mungkin asma nama-nama Allah al-husna yang belum diberikan beritahukan kepada Rasulullah itu nanti di akhirat diberikan nah wakul yusma berucaplah, bicaralah wahai Nabi SAW, didengar bicaramu. Perkataanmu didengar. Wasal tuqtah, mintalah maka diberikan apa yang kamu minta. Wasfa'tu syafa' ini Nabi kita Muhammad SAW, pemilik syafaatul utma. Tidak langsung memintakan syafaat ketika umat manusia datang kepada Nah, beliau setelah kepada Adam tidak berhasil, kepada Nabi Nuh tidak berhasil, kepada Nabi Ibrahim Khalilullah tidak berhasil, kepada Nabi Musa kalimur rahman tidak berhasil kepada Nabi Nabi Isa alaihissalam nam ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam tidak juga berhasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun tidak langsung tapi setelah izin Allah nah qala rahimahullah wa annahu bahwasanya la yasfa'u indahu ahadun illa bi'izni tidak ada satupun yang memintakan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ingat kita merubah menerjemahkan yasfa bukan lagi memberikan syafaat tapi memintakan syafaat ya karena bukan pemiliknya mereka ya para anbiya para malaikat anak-anak bayi kaum muslimin mujahidin itu bukan pemilik syafaat tapi yang memintakan syafaat kepada kepada Allah ingat nah wala ya'dan illa liman radiya amalahu dan Allah tidak akan mengizinkan syafaat itu diberikan kecuali atau syafaat itu dimintakan kecuali orang-orang yang Allah ridhai ucapan dan perbuatannya, amalannya. Wala yarda illa tauhidahu. Dan Allah tidak meridai, meridai kecuali mentauhidkannya. ikhlas amal wa al amal lahu. Dan kecuali orang-orang yang mengikhlaskan amalan hanya untuk untuk Allah. Orang yang bertauhid, orang yang beramal itu dengan ikhlas karena Allah yang ikhlas karena karena Allah itulah yang mendapatkan syafaat. Nah, orang-orang yang bertauhid itulah yang mendapatkan syafaat seperti dalam hadis Abu Hurairah. Man as'adun nas ya Rasulullah bi syafaatika. Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat itu Syafaat engkau di hari kiamat. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni, jujur bersih dari lubuk hatinya. Yang kalau dia betul-betul mengucapkan itu dari lubuk hatinya yang paling dalam, hampir-hampir dia tidak akan mungkin mudah jatuh ke dalam maksiat, apalagi ke dalam kebidahan. Wallahu a'lam Ini dulu. Ya. Wallahu a'lam. Semoga dan bermanfaat. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta